والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله باب ثامن وثلاثون Ke 38 قول الله تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة, مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا beberapa ayat sebetulnya itu dalam bab ini sampai nanti fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi sudurihim hajat thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sampai ayat itu. Nah. Kalau di beberapa nuskah dalam surah memang diterangkan sampai ayat seperti ayat itu. Jadi, bicaranya tentang orang-orang munafikin karena disebutkan dalam ayat ini alam tara ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingkari orang-orang yang yazum, yang ini biasanya seringnya pada orang-orang yang mendakwakan sesuatu yang tidak benar. Mengklaim sesuatu yang tidak benar kata-kata yazum. Ini biasanya itu Nah, mereka mengatakan ini berang, apa, menganggap bahwa mereka itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Rasul dan juga beriman kepada yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau, pada rasul-rasul sebelum engkau. Dalam keadaan mereka yuridu ayyatahakamu ila tauhid wa qad umiru ayyakfuru furubih Padahal mereka itu dan mereka ternyata menginginkan padahal mereka menginginkan untuk bersahkin mengangkat permasalahan mereka kepada tauhid segala sesuatu yang nah diikuti ditaati disembah selain Allah atau segala sesuatu keputusan atau hukum-hukum yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu tauhid. Nah, Wakat umiru an yakfuru Yang dimaksud di sini tauhid kullu hukmin khalafa hukm Allah wa rasulih. Atau eh, semua hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya dan hukum yang nam bi ghairi ma anzalallah itu toh tauhid Wakan umiru an yakfuru Padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur kepada tauhid. Bagaimana juga dalam ayat Nah, dan ini artinya perkara yang sudah jelas. Pemayak furbit tohu wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, kaitannya juga nanti di sini ayat-ayat tersebut ketika tauhid itu merupakan makna dari pernyataan kita la ilaha illallah. Tauhid itu adalah makna la ilaha illallah yang meliputi atau terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah itu beriman kepada Rasul sallallahu dan sebagai konsekuensi sekaligus konsekuensi seorang itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Nah, dari sisi mana? Makna la ilaha illallah itu kan berarti juga kita menyatakan tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada kepada Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita apa yang dimaukan oleh Allah. Berarti konsekuensinya kita diperintah untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara mereka orang-orang munafikin dusta dengan persaksian mereka seperti juga dalam ayat pertama surat Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu an innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibun." Nah, ini mereka orang-orang munafikin. Nah, nah di sini dijelaskan ditanbih oleh beliau rahimahullah dengan ayat ini karena tauhid itu kandungannya seperti itu, maka nah beliau mengingatkan kepada kita tentang kandungan dari tauhid tersebut atau sekaligus konsekuensi dari tauhid tersebut yaitu menjadikan Rasul sebagai Rasul SAW sebagai hakim. Ini bertahkim kepada Rasul SAW fi mawaridin niza' dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan dalam urusan dunia lebih-lebih dalam urusan din usuluhu furu'uhu baik yang masalah-masalah aqidah, masalah-masalah manhaj masalah-masalah ibadah muamalah suluk apa yang diperselisihkan kembalikan kepada apa yang diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan itu dalam ayat yang lainnya Bagaimana sudah lewat termasuk diantara syarat dia itu beriman kepada Allah dan hari kemudian mengembalikan semua pertikaian semua urusan itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan enam, in kuntum tu'minuna billah. Itu kalau kamu beriman. Jadi berarti kalau tidak beriman, nah makanya di sini celaan. Ayat ini sebetulnya adalah celaan terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku yadda'i iman. Pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengaku beriman, tapi ketika diajak untuk bertahkim kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak mau. Bahkan diterangkan lagi oleh Allah dalam ayat-ayat berikutnya, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Nah, setiap orang dan kita termasuk di dalamnya ketika dalam menyanyi keadaan seperti ini diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya haraj nataharraj berarti fi qulubina syai'un minan nifaq. Ada salah satu bentuk nih nifaq dalam hati kita. Karena sikap berat untuk diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya itu adalah perbuatan sikap orang-orang nifaq akbar. Yang mengerikan itu nifaq akbar. Nifaq yang nah, membawa pelakunya kekal di dalam neraka. Apa? Fidarkil asfal minan nar dia harus merasa susah dia tidak terima untuk bertahkim dengan hukum Allah dan Rasulnya nah, bahkan begini pada sampai pada tingkatan yang lain bisa sampai kepada kekafiran dia hmm, apa menganggap kalau hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu lebih baik lebih sempurna lebih sesuai dengan nah, kehidupan manusia ya nah di ayat ini, di antara makna ayat ini adalah bahwa Allah mengingkari orang-orang yang mengaku beriman. Jadi tertuju kepada orang-orang munafik. Sebagai apa juga sekaligus tahzir buat orang-orang yang beriman jangan sampai terjatuh ke dalam perkara tersebut. Nah, mereka mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ketika diajak untuk bertahkim kepada Allah dan Rasulnya mereka tidak mau. Seandainya mereka itu termasuk orang yang betul-betul ahli iman, yang hakiki, betul-betul ada iman yang kokoh di dalam hati mereka, niscaya mereka tidak akan mau bertahkim kepada sesuatu ini selain hukum Allah dan Rasulnya. Nah, nah itu secara umum juga diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini adalah celaan celaan untuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian bertahkim kepada selain Al-Quran dan Sunnah dari kebatilan-kebatilan, hal-hal yang sifatnya batil. Nah inilah yang, yakni kepada kebat hal-hal batil inilah yang dinamakan tauhid itu saja. Ini makna-makna tauhid secara umum. Nah. Maka dalam ayat surah Al-Baqarah itu, "Faman yakfur bit siapa yang kufur kepada tauhid, mengingkarinya, tidak mau bersaking kepadanya, tidak tahu. Nah, itu berarti dia telah berpegang dengan nah, dan dia beriman kepada Allah, lebih taat kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusta. Wa qawlihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpan nifak akbar. Mereka menganggap diri mereka itu berbuat islah. Seperti dalam ayat lanjutan tadi surah An-Nisa itu. Nah, mereka mengatakan kepada Rasul, In, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka mengatakan kepada Rasul bahwa mereka itu menginginkan kebaikan dan taufik Fakaifa idza asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Sudah mereka berbuat ya, mendapat timbul musibah, timbul fitnah, timbul petaka gara-gara perbuatan mereka akibat dosa mereka. Nah, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lalu datang kepada Rasul bersumpah demi Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa Ulaikal ladzina Allahu ma fi qulubihim. Ya, kemudian fa'arid anhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Rasulullah diperintahkan fa'arid anhum berpaling. Ini ya, sikap artinya jangan diacuhkan mereka tidak usah diperdulikan. Itu sudah membuat mereka ter terpukul. Enggak usah jadi berikan perhatian. Nah ini sifat-sifat orang munafik. Mereka juga seperti itu. La tufsidu fil ardi. Jangan berbuat maksiat, jangan menimbulkan fitnah di muka bumi. Mereka mengatakan innama nahnu muslimun sama dengan ayat tadi. In aradna illa ihsanan wa taufika. Ini orang-orang dari dahulu kaum munafikin seperti seperti itu. Nah, menipu kaum muslimin seolah-olah dia adalah orang-orang yang membuat perbaikan membuat perbaikan islah ataupun yakni islah. Nah, padahal mereka merusak. Nah, padahal mereka merusak. Wa qawlihi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi setelah ditetapkan diperbaiki oleh Allah dengan keimanan, ketaatan, jangan dirusak dengan kemaksiatan, kekufuran. Wa qawlihi afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah ini, ini, ini hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ini hukum-hukum yang selain hukum Allah dan Rasulnya yang mereka inginkan untuk mem, apa namanya mengatur kehidupan mereka. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima جئت bih. Qala النووي nawawi hadithun sahih في fi Kitabil Hujjah صحيح isnadin sahih Disebutkan oleh Ibnu Rajab oleh Tahqiq, disebutkan dalam jam yang lalu Mahalikam hadis ini termasuk baif dan ada beberapa intiqat dalam sanatnya. Nah. <clears throat> Ala kulli maknanya sahih memang ya tunduk kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dalam setiap perkara yang diperselisihkan itu adalah sebuah tanda tanda keimanan tanda-tanda sempurnanya iman seseorang dia menjadikan Rasul sebagai hakimnya makanya Allah katakan fala wa rabbik demi Rabbmu Allah bersumpah demi dirinya sendiri la yu'minun mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fi ma bainahum sampai menjadikan engkau hakim dalam setiap perkara. Ma di situ ma mausuliyah yang menunjukkan mananya umum. Apa saja berarti dalam urusan agama juga dalam urusan dunia. Sahabat bertikai dalam urusan tanah datang kepada Rasulullah. Nah diceritakan disebutkan dalam sebagian riwayat terkait dengan ayat ini, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajar bainahum." Itu antara Zubair bin Al-Awwam sepupu beliau dengan salah seorang sahabat Ansar terjadi kelas tentang masalah pengairan tanah. Oleh Rasulullah suruh kepada Zubair ya, airin. Ya, inginnya sahabat itu dipindah. Yang satu ini orang Ansar ini apa ingin di apa namanya dihalangi ya ah, dari aliran itu dipindah ke tempat dia oleh apa Zubair ingin dia juga dapat bagian dan dialirkan ke tempat dia nah bertikai berselisih mereka kemudian datang Rasulullah alirkan berikan minummu dulu Zubair nah setelah di apa para sahabat ini apa ya orang Ansar ini berkata ya Rasulullah engkau membela karena dia sepupumu ya Rasulullah marah Rasulullah berikan sampai kenyang nah, ini tanahnya itu itu nah oleh Rasulullah nah ya, ya. <clears throat> akhirnya eh, disampai betul-betul naik air itu menggenangi tempat Zubair baru dialirkan ke tempat orang para tersebut nah artinya dalam hal seperti ini itu adalah tidak layak ya, Rasulullah bukan orang yang istilah taat nepotisme Mungkin beliau kan dengan dengan wahyu beliau melihat yang benar yang lebih aslah di sini adalah nah, mungkin dahulukan Zubair. Nah, ini yang di, diingatkan oleh dalam dalam Al-Qur'an seperti itu. Apalagi nanti dalam kisah yang disebutkan dari sebagian apa? tentang Umar bin Khattab. Ketika terjadi yang seperti ini, tikai antara seorang munafik ada mengatakan seorang yakni sahabat dengan seorang Yahudi atau orang munafik dengan orang Yahudi bertahkim datang kepada Rasulullah sudah diputuskan masih nggak puas. Akhirnya datang kepada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab masuk ke dalam ambil pedang Siapa yang tadi nggak puas? Langsung ditebas lehernya. Sudah datang kepada Rasulullah masih seperti itu. Nah, fadarabahu bisaif faqatalah. Ya, disebutkan oleh para ulama dalam tafsir mereka. Baik, nanti kita baca. Qala rahimahullah qala Sya'bi karena baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahud khusumah. Ada persengketaan antara seorang munafik dengan seorang Yahudi. Faqala Yahudi, "Natahakamu ila Muhammad." Kita bertahkim, kita angkat masalah ini kepada Muhammad SAW. alaihi wasallam. Li'annahu araf, karena orang Yahudi tahu annahu sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu rishwah. Tidak terima suap. Tidak menerima suap. Wa qala al-munafiq Kata munafik tadi, natahakam ila yahud li'annahu li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwa Karena dia tahu orang-orang Yahudi itu suka menerima suap. Nah, jadi kalau budaya suap diberlakukan berarti itu budaya Yahudi. Yahudi. Ya, nah hadis wala haraj. <clears throat> ya, kita hati-hati ya. Itu yang nah, itu adalah perbuatan-perbuatan Yahudi, memang kebiasaan mereka fattafaqa ala an ya'tiya kahinan fi Juhainah. Akhirnya mereka sepakat datangi dukun, gitu. nggak mau kepada Rasul, nggak mau kepada orang ini, akhirnya lari ke dukun di Juhaina. Fayataha kama ilaihi. Lalu mereka bertahkim mengadukan masalahnya kepada dukun tersebut. Fanazalat. Lalu turunlah ayat ini. Alam tarilal yasumuna annahum amanu bima unzila ilaih. Pengingkaran kamu lihat orang yang mengaku-ngaku katanya beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Mereka padahal mereka ingin sementara mereka ya taha kamu ingin bertahkim kepada tauhid. Waqad umiru an yakfuru Nah, ini mereka. Jadi ucapan mereka beriman itu adalah sebuah kedusta kedustaan dan itu sifat sifat munafik. Nifat akbar Apalagi dalam lanjutan ayat-ayat tersebut. Ya, yang paling akhir tadi fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. jelasnya Allah menafikan ya. Tidak berimannya orang yang tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah sunnah, ibadah, manhaj, dalam masalah akidah. Semua. Ya semua semua hal. Nah. Wakilah nazarat fi rajulain al-ikhtasama. Ada yang menyatakan lagi turun tentang dua orang yang bertikai. Faqala haduman natarafa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar ila Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahud. Masuk orang yang orang penting orang Yahudi di karena Ulama Yahudi ahbar Sumatarafa ila Umar. Kemudian setelah itu nggak puas, datang kepada Umar, kepada Rasulullah nggak mau, kepada Umar, kepada Kaab akhirnya. Dan akhirnya kepada Umar bin Khattab pada karalahu al qissah. Salah satunya cerita kejadiannya. Faqala ladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar kepada orang yang tidak ridha bertahkim kepada Rasulullah, "Nah, akadzalik? Betul seperti itu?" Qala na'am. Fadarabahu bisayf faqatalah. Beliau sepukul dengan nah, pedangnya dan sampai membunuhnya. Nah. Kalaupun misalnya apa ini kisah ini secara sangat baik tapi tahu ini menegaskan menguatkan apa yang disebutkan dalam ayat. Nah, karena itu merupakan konsekuensi dari dari tauhid. Nah. nah. Dalam ayat surat An-Nur juga disebutkan bahkan disebutkan dalam beberapa ayat juga sikap orang yang beriman itu, sikap orang yang beriman itu idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Itulah sikap orang yang beriman. Ketika dipanggil mereka untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bertahkim kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan kami dengar dan kami siap untuk menerima. Tunduk untuk menjalankan keputusan. Itu sikap orang yang beriman. Nah, dalam ayat yang lain Allah menyatakan. Nah, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى amran an أمرا أن يكون لهم الخيارة ya tidak punya, tidak boleh. Tidak boleh, tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah sudah menetapkan satu keputusan masih punya pilihan lain. Masih punya pilihan lain. Kemarin kita sudah kelewat pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa yang mereka yang sudah jelas sunnah Rasulullah SAW tidak boleh, tidak halal untuk beralih kepada pendapat orang lain siapapun dia. Nah, lebih memilih pendapat tersebut daripada perkataan Rasulullah. Tidak boleh. Bahkan beliau dalam banyak apa menyebutkan idza sahal hadis bahwa mazhabi. Nah, kalau hadis itu sahih itulah mazhabku. Cocok dengan arisalah atau al-um ataupun tidak cocok. Itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, makanya dibela oleh para imam setelah beliau para muhakkikin Imam Al-Baihaqi ya, kemudian yang paling banyak menyebarkan dan membersihkan apa namanya madhab Imam Syafi'i Imam Baihaqi dengan sunan beliau kemudian Ibnu Hajar Al Asqalani sebelumnya Imam An Nawawi rahimahumullah bebas mereka mereka tidak tidak taklid Imam Syafi'i agung tapi al haq akbar minhu agung lebih agung dari beliau nah ini para a'immah Imam Syafi'i memang orang besar tapi al-haq akbar minhu rahimahullah. Nah, itu disebutkan oleh para a'immah dari Begitu juga terhadap yang lain. Nah, kemarin sudah diawali dengan kalau sekaliber Abu Bakar dan Umar tidak layak untuk membentur perkataan Rasulullah, membantah perkataan Rasulullah dan Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang selain beliau. Nah sekarang, nah, bagaimana ini sikap sebagai bukti seorang itu bertauhid, sebagai bukti dia bertauhid, menyatakan la ilaha illallah, siap menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, sebagai hakim yang mengapa namanya menyelesaikan semua persoalan hidupnya, baik dalam urusan dunia lebih-lebih dalam urusan agama. Nah. Qala rahimahullah fihi masail tafsir ayat nisa dan kelewat wa ma fiha minal i'anati ala fahmi taghut yang membantu kita memahami makna tauhid. Nah, makna tauhid. Nah, yani ya qauluhu alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tauhid. Jadi tauhid itu ini nah apa namanya hak yakni keputusan ataupun hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Asalnya tafsir ayat Al-Baqarah. Tafsir ayat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qala in qalu innama nahnu muslihun. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwa kemunafikan itu adalah perbuatan ifsad fil ard. Ifsad fil ard. Bahkan mereka lebih berbahaya daripada kufar khulaf Kafir murni, asli. Dalam Al-Quran awal-awal surah Al-Baqarah itu disebutkan tentang orang-orang kafir itu berapa ayat cuma? Dua. Nah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, Khatam 'ala qulubihim 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa 'ala absarihim fisyawatun wa lahum adzabun alim. Selesai. Kaum munafik dari ayat setelah itu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'un Allah terus sampai mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara sampai yakadul barqu yakhsafu absarahum kullama adha'an lahum ma syafi wa idza azlamu alaihim qamu walau syaa Allah ladhaba ini perumpamaan mereka sekian banyak memang berat mereka orang-orang munafik ini berbaju sama dengan kaum muslimin sama berjajar dalam barisan saf Nah, ya. Hmm. Tapi iman itu tidak ada di dalam hati mereka. Nah, lain dengan orang-orang yang mungkin lemah iman, nah, ahlul maasi, ya. Nah, iman itu ada, tapi ya, lemah tipis. Nah, orang-orang munafikin ini tidak kebencian kepada Islam, keber, keberatan, artinya nggak senang dengan syariat Islam. Itu sifat orang munafik dari dahulu. Dahulu mereka tidak berani menampakkan diri, sekarang berani mereka terang-terangan. Ini bedanya munafik di zaman kita. Nah, bahkan orang-orang yang merasa dirinya beriman, artinya orang-orang yang beriman betul-betul mencintai Islam itu nggak berani untuk menampakkan kecintaannya kepada Islam malu-malu sementara orang-orang munafikin berani Qala rahimahullah tafsir salita tafsir ayat al a'raf wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, sebabnya ini maknanya jangan berbuat kekufuran setelah diperbaiki oleh Allah dengan keimanan, ketaatan. Nah, itu maknanya ifsad. Tafsir qala Rabi'ah tafsir ayat nah qauluhu ta'ala qaulihi ta'ala fa hukmal jahiliyyati yabghun. Nah. Ini seperti dalam ayat surat Al-Maidah apa ayatnya itu? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Nah. Artinya tidak ada yang ada yang menafsirkan tidak ada yang lebih adil, tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum hukum Allah. Tapi liqaumi yuqinun bagi orang yang yakin. Ini orang-orang yang kurang yakin, tidak beriman, kurang imannya itu tidak menjadi sebuah kebenaran. Artinya hukum Allah itu tidak sesuai di zaman sekarang. hukum syariat Islam itu tidak relevan, tidak bisa diterapkan. Nah, ya tinggal Anda munafik atau bukan. Sadisah nah, ya. Nah, khamisah maqalahu Sya'bi fi sababi nuzulil ayatil ula. Keterangan Imam Sya'bi Amir bin Syurahil tentang sebab turunnya ayat yang pertama ini alam tara Ini ketika ada orang munafik dan Yahudi yang berseteru, bertikai. Sadisa tafsirul iman salik wal kadhib. Falima salik. Yastalzim al-iz'an wa tam. Yani iman yang sempurna, iman yang jujur itu mengandung konsekuensi ketundukan dan sikap menerima pada hukum Allah dan Rasul seperti dalam ayat itu. Fala rabbik atau juga diisyarat dalam ayat yang pertama itu. Alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu yani yaz'um Ya Allah menyebutkan dalam bentuk kalimat apa eh, istilah istilahnya istilah mengingkari pernyataan mereka. Mereka katanya beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman mereka tidak jujur. Kenapa? Mereka masih bertahu, bertahkim kepada toh, taubat bertahkim kepada hukum selain hukum hukum Allah. Nah, permasalahan itu dengan ataupun adapun dengan ayat yang kemarin apa namanya yang masyhur yang setelah kita di sering dibaca oleh mereka ya, wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun itu berbeda-beda keterangan para ulama ini sudah kita lewat ada yang eh, apa di antara penafsirannya bahwa itu tergantung tiga keadaan pada orang yang mungkin sama kalau dia dalam keadaan dia mengakui hukum Allah jelek tidak pantas tidak relevan dan hukum hukum selain hukum Allah itu yang lebih baik, lebih baik, lebih sempurna, lebih merata maslahatnya Ka kafir itu jelas ya kalau dia mengakui hukum Allah itu lebih sempurna lebih baik tapi dia mengikuti dalam keadaan dia apa namanya mengikuti karena mengikuti selera nafsunya ini hukumnya lain lagi ya Sabiah kisah Umar ma'al munafiknya. kisah Umar disebutkan di dalam kitab kitab tafsir. Sikap beliau terhadap munafik. Ada ya, memang sebagian ulama melemahkan kisah ini. Hmm, dari segi sanad. Tapi kalau kita tahu bagaimana Umar memang ya wajar kalau sampai seperti itu. Ya. Nah kan ya ini dalam kisah yang juga di sebagian ulama menganggapnya lemah tapi terkait dengan keadaan akhir dari kisah apa namanya salah satu pelaku dari apa sikap apa orang Yahudi ya, Zaid al Ahbar ibnu Sun'ah ibnu Sun'ah nah, Sun'ah nah, dia me melakukan transaksi kepada Rasulullah ya. nah, kemudian apa namanya buat tempo waktu tapi belum habis waktunya belum sampai waktunya dia sudah menagih dan berkata dengan kalimat-kalimat yang kasar kepada Rasulullah Umar hampir nggak tahan. Kalau enggak karena takut kalau nggak karena khawatir hilang pahalaku. Nah disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah sudah menyatakan siapa yang membunuh kafir zimmi muahad itu tidak akan mencium bau surga. Umar paham ini, kalau tidak khawatir kehilangan pahala kamu sudah saya bunuh. Rasulullah diam aja, tersenyum aja melihat. Ada kita lebih butuh pada yang lebih baik dari itu, wahai Umar. Selesaikan. Sampai akhirnya kemudian orang itu masuk Islam. Nah ini kisah Umar ya. Tegasnya beliau. Bahkan tidak hanya kepada orang-orang ini. Sikap beliau mencintai Allah dan Rasulnya itu sampai dapatkan teguran beliau dari salah seorang ummatuna. Ummahatuna. Ibunda kita. Ummu Salamah sampai menegur keras Umar bin Khattab. Ya Umar sampai urusan rumah pribadi rumah tangga Rasul kau juga ikut bicara. Kenapa khawatir sayangnya kepada mereka? Kalau Rasulullah marah, Allah marah, kalian celaka. Itu yang ingin tumbuh dari beliau. Makanya beliau tegur mereka, ingatlah kalian ini. Sampai akhirnya turun juga ayat meng, meng, mengakui, meng, ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh Umar. Intal asa rabbuka rabbuhu lakakunna ayyubidillahu azwajan khairan minkunna. Turun ayat itu. Diam. Nah kebenaran bersama bersama Umar. Nah ini beliau. Nah, tidak hanya dalam itu, bahkan juga kepada nah, nah girah yang luar biasa. Qala asma saminah kaunul iman la yahsul li ahadin hatta yakuna hawahu tab'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, walaupun hadis itu lemah maknanya sahih. Memang bahwa iman itu tidak akan diperoleh siapapun sampai dia bisa menundukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dia masih meng, yani apa namanya mengikuti memperturutkan hawa nafsunya, berarti dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai hakim, sebagai bahkan bisa jadi sebagai ilah semua beberapa masalah semua diukur dengan hawa nafsunya. Cocok dengan dia, mas itu jadi kawan. Gak cocok jadi lawan. Kan maknanya sahih kan? Seperti itu. Walaupun dari segi sanad beberapa disebutkan nanti apa dalam yang al hikam itu dia dikatakan oleh Ibnu Rajab dhaif. Ada salah seorang rawi yang lupa Hamad bin Zaid apa Hamad bin Salamah. Nah, kan juga oleh Syekh Albani rahimahullah hadis tersebut. Nah, tahayna tentang ini masalah syirkut ta'ah. Baik, kita ke bab berikutnya. Kita baca dulu sedikit. Qadarullah belum. Tapi insyaallah pembahasan tentang asma wa apa namanya al-husna insyaallah lebih luas nanti di dalam pembahasannya nanti ayat bab walillahi qaulullah taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita akan ulas satu-satu 99 nama Allah insyaallah. Ya. Dan ana harapkan kita semua hafal. Kalau mereka yang di luar sana mereka sama Masya Allah punya dapatkan pengaruh menghafal Asmaul Husna itu membaca sekedar membaca mereka Masya Allah punya dapatkan kesan baik ya, lebih tenang dibandingkan yang tidak lebih lurus dibandingkan tidak itu ala mereka tapi nah bukan menyanyi artinya eh, kalau menurut dengan standar penilaian penelitian mereka valid nah kita min babi Allah mestinya gitu loh ya kita min babi Allah nah insyaallah sampai nanti pada ayat apa pada bab walillahil asmaul husna fad'uhu biha satu persatu kita baca kita ulas bab ke-50 insyaallah masih lama. punya ini mengumpulkannya belum selesai juga. <clears throat> Insya Allah. Qala rahimahullah bab tasi' wa salatun bab man jahada syai'an min al-asma'i was sifat. Tentang hukum menentang mengingkari sebagian dari asma wa sifat nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini masuk bab dalam bab ranah tauhid jelas. Nah, <clears throat> tauhid asma wa sifat. Yang itu yastalzim tauhid uluhiyah. Yastalzim tauhid uluhiyah. Orang yang berarti menentang asma wa sifat Bagaimana dia akan berdoa, bertawakal kepada Allah kalau dia menentang, nggak mengakui Allah itu ada, Allah itu punya sifat, punya ma maha kuat, maha memberi rezeki, maha mengasihi lagi maha penyayang. Apa yang diharapkannya? Makanya dikatakan orang mu'attilah itu orang mu'attil, nah, kaum mu'attilah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah itu enggak tahu bagaimana mereka ibadah kepada Allah. Siapa yang mereka cintai? Siapa yang mereka jadikan sandaran hati? Mereka enggak mengakui adanya Allah itu ada di ya, ada. Allah itu ah, ada. Nah, mereka mengatakan Allah itu tidak di alam, tidak di luar alam, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Mana ada sifat yang seperti itu? Zat yang seperti itu. Yang dalam satu bertabrakan seperti itu. Tidak tuli, tidak mendengar. Tidak bisu, tidak bicara. Tidak hidup, tidak mati. Atau ah, nanti mereka mengatakan juga Allah itu sami bila sama. Allah itu sami tapi tidak punya pendengaran. Allah itu basir tapi tidak punya penglihatan. Alim tidak punya ilmu. Siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka jadikan tumpuan untuk berdoa? Makanya mereka dikatakan al-mu'attil ya- ya'budu ya'budul adam. Ya'budunal adam. Orang-orang mu'attil itu menyembah sesuatu yang tidak ada, nihilis. Bayangkan nggak mungkin kita nggak bisa nggak pokoknya sesuatu yang nggak ada nggak tersebut sudah. Ini yang disembah orang mati lah, karena nggak ada punya sifat. Lebih parah daripada kaum musyrikin. Orang musyrikin mati, mereka menyembah sesuatu yang ada yang mereka serupakan dengan Allah. Ada zat yang mereka serupakan, entah itu dengan mereka serupakan dengan makhluknya. Ada wujudnya. Ya, walaupun dalam pandangan mereka juga nafis dan tapi lebih jelek lagi orang-orang muafilah yang tidak mengakui adanya nama dan sifat bagi bagi Allah. Baik. Qala rahimallah. Nah, jadi jelas di sini yang dimaukan jelas bahwa orang yang menentang mengingkari sifat-sifat Allah itu berarti dia rusak tauhid tauhidnya. Wa qaulillah ta'ala ini dalilnya wahum hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman ya mereka mengingkari Ar-Rahman. Ini orang-orang Arab dahulu jahiliyah di zaman Rasulullah itu mereka bukan tidak tahu Ar-Rahman ini adalah nama Allah. Dalam sebagian syair jahiliyah itu disebut itu disebut. Nah, nah tapi mereka menutup mata dengan ini atau entah pura-pura lupa atau memang sengaja. Nah, yang mereka apa mereka lebih kenal nah ucapan Musailamah al-Kadzdzab yang mengangkat dirinya sebagai Rahmanul Yamanah. Ya, jadi dipahami oleh mereka ketika Rasulullah menyatakan Allah ya Allah ya Rahman. Muhammad melakukan kesyirikan itu manggil Allah manggil Ar-Rahman juga. Anggapnya ke Musailamah. Nah, nama lain. Padahal itu adalah nama Allah juga. Nah, kemudian mereka yakni yakfuru nabi rahman mereka mengingkari kalau Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Nah, وفي صحيح Bukhari. قال علي nas Nas ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Nah. bicaralah kepada manusia sampaikan kepada manusia apa yang mereka kenal apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan diingkari ditentang nah, tapi di sini tentu perlu pahit perlu kuyut artinya memang Asalnya seperti itu. Artinya menyampaikan kepada bahasa masalah tauhid asma wa sifat, sampaikan kepada mereka yang hak dengan cara yang benar. Makanya di dalam ayat menjadi pegangan itu, "Qul inna hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Ala basirah di atas ilmu. Tidak hanya materi yang disampaikan itu dikuasai, tapi juga audiens. Siapa? Mungkin orangnya berbeda-beda tingkatannya. Nah, sampaikan masya Allah ilmiah orang wah masya Allah dalil Quran di sini ini ditanya bukan kamu ngerti enggak ini terjadi ya nah ada yang mungkin baru pulang dari Yaman masya Allah preteli sanat bulughul maram tenang tenang tanya sama sebagian ngerti enggak pokoknya masya Allah <laughs> nah, seperti itu juga. Apalagi dalam masalah asmaul sifat salah dalam menyampaikan kemudian orang tidak paham bisa jadi terbalik dikiranya kita apa namanya menyerupakan Allah dengan makhluk menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka perlu hati-hati maknanya ini intinya itu ya yang disebutkan oleh Imam Bukhari jadi Ali bin Abi Thalib ini intinya itu jangan sampai menimbulkan fitnah nah sehingga di termasuk yang tidak hikmah itu juga misalnya mungkin secara umum bicara tentang masalah ilal hadis. Nah, ilal hadis itu pelajaran untuk talabah. Kalau misalnya disampaikan secara umum ini selentingan aja artinya ada masalah itu seperti ini udah nggak perlu didalami. Nah. Ya. Nah. قال وروى عبد الرزاق an معمر an Ibnu Tawus an abihi an Ibnu Abbas أنه رأى رجلا انتقض انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك nah, Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar Abdul Razak San'ani pengarang Musannaf Musannaf Ibn Razak, Abdul Razak. Dari Ma'mar, Ma'mar bin Rashid Al-Yamani. An Ibn Tawus, Abdullah bin Tawus. Dari abihi, Tawus bin Kaisan Al-Yamani. An Ibn Abbas. ulama-ulama yang syadid terhadap ahli bid'ah. Anahu ra'ajin rajulan Abdullah bin Abbas melihat seseorang mengibatkan kainnya bajunya ketika mendengar hadis dari Nabi SAW tentang sifat sifat Allah mengingkari apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas. Nah, hadis misalnya apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya Hina ya buqasulutul lail akhir. Orang-orang berpenyakit langsung mikir, kok Allah turun, berarti Allah bergerak, berarti kok nggak punya kayak nggak punya kerjaan. Ya? Kan setiap malam itu kan berbeda. Seperti akhir lahir itu di timur di Maluku berbeda dengan yang di Jakarta. Yang diukurnya dia. Allah semua nggak ada bah, nggak terikat dengan waktu. Berita dari Rasulullah SAW wajib untuk kita Bimani. Mau bagaimananya Allah yang tahu. Kan begitu mestinya. Nah, apalagi sifat-sifat yang lain. Ketika dilemparkan, nah, dalam yulqa fi jahannam, dilemparkan penghuni-penghuninya ke dalam jahannam. Takul wa takul hal min mazid? Jahannam sampai bertanya, masih ada tambahan enggak? Perutku masih masih lapang ini, masih longgar untuk menerima penghuninya hatta yada'a rabbul izzati qadama. Allah meletakkan kakinya. Wah. Apalagi nanti dalam hadis yang terakhir bab terakhir, wa maqadarullah maka qadrihi di situ orang Yahudi menyatakan kami dapati dalam kitab kami dalam kitab salah satu kitab mengatakan bahwa Allah meletakkan bumi di satu jari, ini satu jari. Rasulullah tertawa membenarkan, bukan melecehkan. Bukan sikap Rasulullah bertertawa melecehkan, orang. Tidak. Tertawa Rasulullah itu adalah takrir, tasdik. Nanti akan kita dapatkan. Dan terjadi misalnya yang seperti itu bukan sifat Rasulullah. Misalnya apa? Pernah sahabat ada yang buang angin. Enggak ketahuan siapa. Kan sebagian sahabat yang yang dengar itu kan tertawa. Enggak Rasulullah enggak tertawa. Enggak tertawa. Kita kan mungkin bareng-bareng ini dengar suaranya besar. Subhanallah, mungkin kita tertawa, tapi Rasulullah tidak tertawa. Kenapa kalian tertawa dengan sesuatu yang biasa kalian lakukan? Itu bukan watak Rasulullah. Makanya ketika orang Yahudi, ulama Yahudi ini mengatakan seperti itu, Rasulullah tertawa menunjukkan pembenaran. Ya, mengakui memang benar. Tapi laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan segala sesuatu. Allah menyatakan enam ya ditakrir oleh Rasulullah bahwa Allah punya jari. Memang jari yang kami kamisli tidak sama dengan apapun. Ini prinsip. Ya. Tidak bisa kita membayangkan besarnya, ukurannya, bagusnya. Karena bukan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah. Qala ma faraqul haula'i. Apa takutnya orang-orang itu? Tajiduna yajiduna riqatan inda muhkamih. Mereka dapati kelembekan pada muhkamnya wayah lakuna wayah likuna inda mutasyabihi dan mereka binasa dalam mutasyabihnya intaha walamma sami'at quraisy Rasulullah SAW yadhkurur rahman angkaru dzalik ketika mereka mendengar Rasulullah menyebut nama Ar-Rahman mereka mengingkarinya konotasi bayangan mereka Ar-Rahman yang maksud sini Rahmanul Yamamah Musailamah Al-Kadzdzab angkaru dzalik fa anzalallahu fihim Allah turunkan tentang mereka wahum yakfuruna birrahman. Nah. Baik. Nah, itu keterangan saya. Insyaallah nanti kita baca kita pada kesempatan yang lain. Kalau besok kalau sudah tidak ada, insyaallah kita lanjutkan. Jadi kelihatannya sudah tidak safar lagi. Nah ini insyaallah kita, nah cukupkan dulu insyaallah Keterangan dari saya Sandi dan tambahan tentang matan ini kita lengkapi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.